Bismillahirrahmanirrahim Mari kita melanjutkan kembali Pembahasan kita Tentang Bagaimana Makanan Dan minuman Yang akan dirasakan oleh para penduduk sorga Baik. Kalau makanannya ini sebahagian telah kita singgung tadi ketika membahas tentang pepohonan dan buah-buahan. Sehingga diantara makanan penduduk sorga itu dari buah-buahan berbagai macam dan aneka ragam buah-buahan Demikian pula minumannya telah sempat kita singgung tadi tentang sungai dalam sorga itu adalah minuman penduduk sorga. Ada empat jenis sungai yang disebutkan tadi dan itu empat jenis diantara empat jenis minuman di dalam sorga. Iya. Yeah. Dia minuman dari air putih, susu, khamar dan madu. Baik. Namun jangan sekalian, apa yang tidak disebutkan di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah dari macam-macam makanan dan minuman di dalam sorga, maka dia masuk ke dalam keumuman dalil. Lahum fiha fakihatun kathiratu wa syarab. Dan mereka di dalam sorga akan mendapatkan buah-buahan yang sangat banyak dan minuman-minuman yang sangat banyak. Iya. Yeah. Dan dalam firman Allah, "Wa fiha ma tashtahihil anfus." Di dalamnya ada segala macam yang diinginkan oleh hawa nafsu. Jadi apa saja yang diinginkan oleh seseorang ada di dalam surga. Iya, yeah. hanya yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dari makanan dan minumannya itu adalah sebahagian Jelas ini? Sebahagian dari apa yang ada di dalam sorga tersebut. Nah, ya di antaranya adalah buah-buahan. Baik. Allah sebutkan dalam surah zukhruf "Fiha fakihatun katsiratun mimma ta'kulun." Di dalam surga itu adalah buah-buah ada buah-buahan yang sangat banyak dari apa yang kalian makan. Iya. Namun disebutkan pula dalam surah At-Tur dari jenis makanan penduduk sorga kata Allah wa amdadnahum bifakihati wa lahmin mimma yashtahun dan kami hamparkan untuk mereka yakni dipersiapkan untuk para penduduk sorga enam fakihah buah-buahan walahm dan daging-daging mimma yastahun dari apa yang mereka inginkan jadi selain buah-buahan ada juga daging-daging yang dimakan di dalamnya ya yeah. dari berbagai macam bentuk daging daging rusa, daging sapi, daging kuda Hah? daging burung-burung ayam dan yang lain sebagainya semuanya ada dalam surga insyaallah taala iya sini sebutkan walahmin mimma yastahun dari daging yang mereka inginkan apa saja seleranya ada di dalam surga jelas ini mimma yastahun dari apa yang mereka inginkan Di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara jenis daging makanan penduduk surga adalah walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan mereka akan memakan daging burung. Daging burung apa saja yang mereka inginkan. Ya, seleranya burung apa? Ada semuanya dalam surga. Jangan dibayangkan kalau mau makan daging harus menembak dulu. Sehingga harus mungkin kita Said, kita Ta'am. Iya. Tidak perlu, sudah tersedia. Sisa dimakan. Jelas ini? Sudah ada dagingnya, daging apa saja yang diinginkan? Siap. Daging burung, burung apa saja yang diinginkan? Siap. Ada di hadapannya. Nah, Adapun minumannya selain daripada minuman yang disebutkan tadi dalam surah Muhammad, Allah juga menyebutkan satu jenis minuman penduduk sorga ya dalam surah Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila." Dan mereka akan diberikan minum dari gelas-gelas. Ya. Yeah mereka akan diberikan minum dari gelas-gelas karena mizajuha yang campuran minumannya itu adalah zanjabila jahe. Eh, mungkin serap bah ya. Nah, di antara campuran minumannya adalah zanjabila jahe. Baik. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an di antara Eh, minuman penduduk sorga. Baik. Yang jelas yang mas kalian, secara umum apa saja yang ingin dimakan ada. Jelas? Apa saja yang ingin dia minum ada. Hanya sebagian yang disebutkan di sini itu sebagian yang ada di dalam sorga yang disebutkan. Bisa difaham? Nah, sehingga pekerjaan penduduk sorga hanyalah makan minum, makan minum. Iya. Istirahat, duduk, bersandar, bersantai, menikmati pemandangan, itu pekerjaan penduduk surga. Nah, namun jamaah satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah peringatan keras bagi kita. Apa faedah yang sangat besar bagi kita? Dalam tafsirnya beliau ketika menjelaskan tentang minuman dalam surga kata beliau yang berhak untuk minum dari khamar surga itu adalah orang-orang yang senantiasa bersabar dan menahan diri untuk meminum khamar dalam kehidupan dunia ini dengan ini kita akan mendapatkannya yang sudah ambil bagian duluan Iya, minta maaf saja. Kecuali bagi yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahan diri. Sabarkan dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah di negeri akhirat kita akan istirahat. Iya, duduk bersandar memandangi menikmati pemandangan iya dan menikmati makanan dan minuman. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taalaan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana keadaan penduduk sorga. Kata beliau, Yakulu ahlul jannati wa yashrabun wa la yamtakhitun wa la yataghawwatun wa la yabulun. Ta'amuhum dhalika jusha'un karihil misk. Yulhamunat tasbih wa takbir kama yulhamuna nafas Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda para penduduk surga itu makan dan minum iya ini kerjanya makan minum wala yamtakhitun dan mereka tidak beringus ini diantara kesempurnaan dalam surga tidak ada kotoran Sampai ingus pun wah tidak ada, tidak ada influenza. Mereka tidak beringus, makan, minum tidak beringus. Walayatagawatun, tidak buang air besar, tidak BAB. Tidak ada WC dalam surga ya? Hah? Tidak ada toilet. Kenapa? Tidak ada orang yang buang air besar. Makan, minum tidak buang air. Heran? Iya. Yeah. Kenapa harus heran kalau Allah yang menginginkannya? Kalau Allah yang menciptakan kita di dunia, makan dan minum, kemudian kita buang air. Allah maha mampu juga menciptakan di surga, makan dan minum, tidak ada kotoran. Tidak beringus, tidak ada BAB, wala yabulun, tidak ada buang air kecil. Nah, kemudian kata Nabi, penduduk surga itu bersendawa. Tahu bersendawa ya? Ada kalau kenyang biasa keluar bunyi, iya orang Bugis bilang mating kerok. Kalau di dunia, masya Allah, apa saja yang dimakan itu yang keluar. Sudah makan durian, bersendawa luar biasa baunya. Kalau dalam surga, makan apa saja baunya adalah kasturi. Nah, baunya kasturi mereka senantiasa melantunkan tasbih dan takbir sejalan dengan keluar masuknya nafas mereka. Masya Allah. Kehidupan penduduk sorga jamaah. Kemudian selanjutnya, eh, mereka makan, mereka minum, eh, dan juga mereka memiliki bejana-bejana gelas-gelas, cerek-cerek, mangkok-mangkok, piring-piring, ada bejananya sebagai tempat makannya. Tapi jangan dibayangkan jamaah nanti susah cuci piring. Iya, ada bejananya. Dan itu pun adalah bejana yang berada di atas puncak kehebatan bejana. Tidak ada samanya di dunia. Allah sebutkan dalam surah Al-Waqiah, "Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in." Mereka akan dikelilingi oleh pembantu-pembantu dari kalangan anak-anak muda yang membawa gelas-gelas dan cerek-cerek demikian pula cangkir-cangkir yang mereka bawa dari mata-mata air yang ada di dalam sorga. Iya. Terbuat dari apa bejananya? Allah jelaskan dalam surah Az-Zukhruf. Yutafu alaihim bisihafin min zahabi wa akwab. Iya. Mereka akan dikelilingi dengan piring-piring yang terbuat dari emas. Demikian pula gelas-gelas yang terbuat dari emas. Demikian pula dalam surah Al-Insan Allah jelaskan, "Wa yuqafu 'alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira." Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dikelilingi dengan aniyatim min fiddah bejana-bejana dari perak demikian pula gelas-gelas dari perak kanat qawarira yang bening laksana amal, apa namanya laksana kaca jadi peraknya itu bening seperti kaca yes beningnya kaca yang bening ini dari fitbah dari perak. Qaddaruha taqdira yang diukur dengan ukuran yang pas. Tidak ada salah ukur. Iya. Yeah. Gelas-gelasnya pas ukurannya. Piring-piringnya pas ukurannya. Baskom-baskomnya pas ukurannya. Cerek-cereknya semuanya pas. Terbuat dari emas, perak yang bening Luar biasa jemaah. Dijelaskan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Jannatani min zahab, aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatani min fiddah, aniyatuhuma wa ma fihima." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam surga Allah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan dua surga yang terbuat dari emas semua bejana di dalamnya dan seluruh apa yang ada dalamnya semuanya emas dan juga nanti Allah akan menciptakan dua surga terbuat dari perak semua bejananya dan seluruh apa yang ada di dalamnya semuanya perak Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya makan dan minum dari bejana yang terbuat dari perak dalam kehidupan dunia ini. Jelas ya? Bagi kaum lelaki terkhusus Nabi melarang menggunakan perhiasan dari emas dan perak. Nabi juga melarang umatnya untuk berbaring di atas pembaringan yang bertatahkan dengan emas dan perak. Iya. Yeah. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fidda wa la taqulu min sihabiha fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Jangan sekali-kali kalian ya, makan dan minum. Jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan jangan kalian makan dari piring-piringnya. Kenapa? Karena sesungguhnya emas dan perak itu adalah untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di dalam surga. Nabi melarang jamaah. Karena itu bejana kita di dalam surga nantinya kalau kita masuk ke dalam surga insya Allah. Iya. Itu adalah piring-piringnya terbuat dari emas dan perak. Nah, ini bejana yang ada di dalam surga. Kemudian di dalam surga, penduduk surga akan berpakaian. Iya, ada pakaiannya, bukan telanjang, telanjang apa namanya pakaiannya itu bagaimana? Pakaiannya penduduk surga itu bagaimana? Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Iya. Pakaian mereka diantaranya disebutkan dalam surah Ad-Dukhan. Kata Allah, Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabarakin mutaqabilin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada di dalam tempat yang aman, yaitu di dalam sorga yang penuh dengan mata-mata air. Yalbasuna min sundus. Mereka akan menggunakan pakaian yang kainnya itu dari sundus. Sundus itu sutra halus wa istabrak dan sutra tebal pakaiannya sutra iya yeah. dan penduduk surga juga selain daripada pakaian mereka yang indah ini Allah Subhanahu wa taala ya mengenakan memberikan kepada mereka apa namanya perhiasan-perhiasan indah pula. Apakah dia penduduk sorga laki dan wanita? Nah, semuanya akan mendapatkan pakaian indah dan juga akan mendapatkan apa? Perhiasan-perhiasan indah. Allah berfirman, Ya, yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus wa istabraq muttaqiina fiha kata Allah Subhanahu wa taala penduduk surga itu di dalamnya akan diberikan perhiasan berupa gelang-gelang dari emas di dunia juga ada gelang emas untuk kaum wanita iya dalam surga juga mereka akan menggunakan perhiasan gelang emas dan mereka akan dipakaikan ya dengan pakaian khudra ada pakaian berwarna hijau yang terbuat dari sundus apa tadi artinya sundus? Hah? sutra yang tipis sutra halus wa istabrak dan sutra yang tebal ya yeah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walibasuhum fiha harir." Ya. Yeah. Dan pakaian mereka pakaian penduduk sorga di dalamnya itu adalah harir. Sutra. Ya. Yeah. Sutra tebal atau sutra tipis, itu pakaiannya. Perhiasannya terbuat dari gelang-gelang emas. Tayyib. Maka dari itu jemaah sekalian, Nabi juga melarang kaum lelaki di dunia ini menggunakan kain sutra. Kenapa? Karena itu adalah pakaian yang dipersiapkan nanti di dalam surga. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man labisa al-harira fid dunya, lam yalbashu fil akhirah." Siapa yang menggunakan pakaian sutra di dunia, nanti di akhirat mereka tidak akan diberikan pakaian sutra oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, yeah. sudah ambil duluan bagiannya. Tidak akan diberikan pada hari kiamat nanti pakaian sutra di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya yeah. pakaian mereka sutra ya yeah penuh dengan perhiasan indah. Iya. Ditambah lagi mereka berada di atas dipan-dipan yang indah. Iya, ranjang-ranjang atau rosban-rosban, tempat-tempat yang ditinggikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Ghasyiyah, "Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah." Di dalam surga ada sururun marfu'ah. Ada ranjang-ranjang yang tinggi. Ada dipan-dipan yang tinggi. Wa aqwabun mawdu'ah. Di atas dipan-dipan itu ada gelas-gelas yang sudah diletakkan. Nah, sudah siap. Ada gelas-gelasnya sudah diletakkan. Wa namarikum masfufah di atas jibal itu ada bantal-bantal yang indah. Untuk baring, untuk sandar, ada bantal-bantalnya. Wazarabiyu mabsusah dan di atas iya di atas ranjang-ranjang itu, di atas dipan-dipan itu ada kasur-kasur yang terhampar di setiap tempat. Kasur-kasur yang sangat indah, yang empuk Pasti kasurnya empuk ya. Jangan dibayangkan spring bed sekarang ini oh tidak ada apa-apanya. Iya. Yeah. Kasurnya empuk, kasurnya indah, terhampar di setiap tempat. Nah, Allah sebutkan dalam surah Al-Waqiah, "Wa furushin marfu'ah." Dan di sana ada kasur-kasur yang sangat empuk. Nah, kasur-kasur empuk yang dipersiapkan bagi para penduduk sorga. Taib. Ternyata, ya ranjang-ranjang mereka ini, nah sarir ini itu juga terbuat dari emas permata. Iya. Jadi tidak ada yang terbuat dari kayu. Nah, terbuat dari emas dan permata. Ada sururim maudunah. Allah sebutkan dalam surah Al-Waqiah, mereka duduk di atas dipan-dipan yang bertatahkan emas permata. Ya, yeah. emas permata. Taib. Ini ranjang-ranjang mereka. Nah, ranjang-ranjang yang dimiliki oleh para penduduk sorga. Nah, inilah jamaah sekalian yang sempat kita jelaskan. Masih ada beberapa pembahasan penting insya Allah yang akan kita jelaskan tentang sifat sorga ini. Ya, yeah. tentang sifat sorga insya Allah Taala adalah penjelasan tentang bagaimana kemah-kemah mereka, kamar-kamar mereka, dan pembantu-pembantu yang mengelilingi mereka dan yang terakhir adalah istri-istri yang menjadi pasangan mereka di dalam sorga. Nah, sayang kalau tidak ikut. Tayyib. Kita cukupkan untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.